Surah asy shams Bismillahirrahmanirrahim Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari Demi bulan apabila mengiringinya Demi siang apabila menampakkannya. Demi malam apabila menutupinya. Demi langit dan pembinaannya yang menakjubkan. Demi bumi serta penghamparannya. Demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا Ketika bangkit, orang yang paling celaka di antara mereka. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها Lalu Rasul mereka, Saleh, berkata kepada mereka, Biarkanlah unta betina dari Allah ini dan minumannya. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.